Qala al-malif rahimallahu taala Wa niyyatu syartun li sa'iril amal biha as wal fasadu lil amal Wa niyyatu dan niat syartun adalah syarat bagi seluruh amalan biha salahu salah wal fasadu lil amal yang dengannya dengan niat itu bergantung dengan niat itu solahul solahu wal fasadulil amal yakni keabsahan atau kerusakan sebuah amalan ya, amalan itu menjadi solah menjadi baik menjadi benar diterima atau menjadi rusak itu dengan sebab niat tersebut nah itu niyatu syartun il amal wan niyatu nam an niyah baik kita nam pahami dari kata berkata dulu an An-niyatu syartun li sa'iril amal. An-niyah ini adalah masdar. Ya, niyah ini adalah masdar dari nawa yanwi, nawa syai'a yanwi, ya. Masdar. Ya. Masdar dari nawa asyai'a. Meniatkan sesuatu, nawa fil madhi, yanwi fil mudhari'. Masdarnya apa? Niatan. Ya. Niatan. Jadi aslinya dia itu berdasarkan masdar apa berdasarkan wazan fi'latan. Fi'latan. Jadi aslinya niyah itu dari kata new, Nah. Fi'latan. new, yatan. Ya. Akan tapi di sini karena berdekatan antara wawu dengan ya, wawunya kalah menjadi ya, ya menjadi ni yatan Nah, ini ilalnya demikian. Nah, karena ini ya sukun bertemu dengan ya berharokat, maka ya sukunnya dilukamkan menjadi yatan Nah, ini secara bahasa. An-niyah itu masdar dari nawa yanwi, nawa syai'a ya. Memaksudkan sesuatu, meniatkan sesuatu. Nam. Nah, masdarnya adalah aslinya dari ini, niyatan. Jadi niyatan. Nah, ini dari sisi bahasa ya. Nah. Kemudian secara bahasa niat artinya adalah al-azmu wal qasdu ya an-niyah lughatan Nah, al-qasdu Al-qasdu Apa al-qasdu? Yakni sama ya. Tujuan, niat, keinginan Nah, al-qasdu Wal-azmu Wal-azmu Dan azam Azam itu keinginan yang kuat Nah Adapun syar'an niat secara syar'i itu adalah qasduka syai'an muqtarinan bil fi'li. Ya. Secara syar'i adalah qasduka ya, keinginan keinginanmu untuk melakukan sesuatu qasduka syai'an muqtarinan muqtarinan bil fi'li. Qasduka syai'an muqtarinan bil fi'li. Naam. Maksudmu untuk melakukan sesuatu dan disertai dengan ya, perbuatan. Jadi memang kamu meniatkan benar-benar untuk dilakukan. Nah, ini namanya lihat, niat. Tapi kalau ingin sesuatu tidak ada kerentek dalam hatinya untuk melakukan itu cuma angan-angan, tidak bisa dikatakan niat ya tidak bisa dikatakan niat. Nah, ini makna niat secara secara bahasa maupun secara syar'i. Secara syar'i yakni secara istilah, istilah syariat. Dan sebagian ulama ada yang menyebutkan ada meniat secara lughah maupun syar'i sama saja, ya. Secara syar'i maupun secara lughah maka niat adalah sama saja dan ini tidak tidak uh, perlu dipermasalahkan, ya. Artinya dalam permasalahan seperti ini tidak perlu kemudian kita mempermasalahkan. <clears throat> Ini an-niyah, ya. Kemudian an-niyatu syartun, ya, berikutnya syartun. Syarat. Naam. Ada faedah secara bahasa. Niat syartun kalau dia dengan sukun. Ya. Kalau dia dengan sukun, jamaknya itu adalah apa? Syurut. Maknanya adalah ilzam. Ya, kalau dengan sukun yang jamaknya adalah syurut, maknanya adalah ilzam, al-ilzam. Nah, yakni mengharuskan. Pokoknya sarannya demi, demikian misalnya. Harus demikian. Ya, ini secara bahasa. Kalau enam syarat itu dengan sukun karena di sana ada enam syarat dengan fathah. syaratun yang zamannya apa? Asyrat. Ini adalah al-alamah. Alamat atau tanda-tanda. Dengan fathah zamannya asyrat. Ini adalah al-alamah ya. Dan sebagian eh, ulama ada yang tidak mempermasalahkan yakni enam syaratun zamannya syurut artinya adalah alamat tanda ya. Ini secara bahasa dan tidak perlu dipertentangkan karena tidak enam berkaitan dengan hukum syar'i yang diambil atau yang berkaitan dengan ini. Ya, ini cuma pembahasan secara bahasa. Nah, kalau dia roknya disukun, jamaknya adalah syurut. Ini adalah al-ilzam, al-ilzam maknanya. Ya, tapi kalau enam syarat diakni di fathah roknya syaratun, jamaknya adalah asyarat, maka ini adalah alamat. Ya, sehingga dikatakan asyratus sa'ah. Apa asyratus sa'ah? Tanda-tanda hari kiamat. Asyratus sa'ah, asyratus sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat eh, dan tanda-tanda hari kiamat ada dua macam. Apa itu? Mari. Tanda-tanda hari kiamat ada dua macam, apa? Sugra dan kubra. Ya. Asyratus sa'ah. As-sugra tanda-tanda hari kiamat kecil wa eh, asyratus sa'ah al-kubra tanda-tanda hari kiamat yang yang besar. Nah, adapun eh, ini secara bahasa tentang syarat. Adapun secara istilah, ya, secara istilah asyarat fil istilah enam kita tulis karena enam untuk kita bisa menjadikannya sebagai pegangan. Ya. Adapun secara istilah, postilahan. ma yalzam min adami adamul hukmi wala yalzam min wujudihi wujudul hukmi wala adamu li dzatihi Baik, istilahan. Mana syarat secara istilah? Ma yalzam, kurang mim. Ma yalzam min adamihi adamul hukmi wala yalzam min wujudihi wujudul hukmi wala adamul lidatihi Nah, taib. Ya, perhatikan. Ma yalzam min adamihi adamul hukmi. Apa yang mengharuskan ketiadaannya mengharuskan ketiadaan hukum. Ya. Dan tidak mengharuskan kalau dia ada mengharuskan adanya hukum dan tidak pula mengharuskan tidak adanya hukum. Ya. Paham dah ini? Ya. <laughs> Nah, coba nanti kita pahami dengan contoh. Ya. Ini secara istilah. Mayal zamin adami adam hukmi. Apa-apa yang mengharuskan ketiadaannya itu tidak ada hukum. Contoh. At-taharatu ya, merupakan syarat syarat min surutis salah ya. atau kita ringkas at-taharatu syaratus salah merupakan syarat salah Toharoh itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya, toharoh merupakan syaratnya sholat. Nah, maka kita pahami pada definisi ini, mayal jamin adami ada mulhukmi. Apa yang ketidakadaannya itu mengharuskan tidak adanya hukum. Ya. As-shalah ya, apa at-taharah merupakan syarat dari sholat. Ya, jadi mana yang syarat? sholatnya atau toharohnya? Loh, syaratnya. toharoh. Ya syaratnya adalah toharoh. Kenapa? Toharohnya adalah syaratnya sholat. Ya. Nah, karena toharoh ini adalah syarat dan definisi syarat mayal jamin adami ada menghukmi. Mengharuskan ketiadaannya itu tidak adanya hukum ini. Kalau tidak ada toharoh berarti mesti tidak ada sholat. Ya, walaupun sholat sampai seribu rakaat, tapi kalau nggak ada toharoh, tidak ada sholat hukumnya. Ya. Mayal zamin adami ada menghukmi. Ya, ada malhukmi. hukmi. Syarat itu adalah apa yang ketiadaannya mengharuskan ketiadaan yang disyaratkan, ya, yang disyarati. Apa yang ketiadaannya mengharuskan <clears throat> tidak adanya yang disyarati. Walayal yalzam wujudihi wujudul wujudal hukmi wala ada hukmi. Dan tidak mengharuskan kalau ada yang disyaratkan ini ya, mesti harus ada ini dan tidak pula tidak ada ya. Orang kalau sudah wudhu tidak berarti dia sudah sholat, kan gitu. Demikian pula orang kalau sudah wudhu tidak berarti tidak sholat, karena tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena orang yang berwudhu bisa jadi dalam rangka karena dia ingin membaca Al-Quran, dia ingin membaca kesucian dirinya. Ya, ini dia berwudhu, tapi tidak mesti orang kalau sudah wudhu harus sholat. Kamu harus sholat, kenapa? Karena kamu sudah wudhu. Nah ini tidak tidak mengharuskan ya. Nah ini makna ini wala yalzam min wujudihi wujudul hukmi wala adamu wala adamu lidzatihi. Tidak mengharuskan kalau sudah toharoh berarti harus sholat dan kalau sudah toharoh berarti tidak sholat tidak ya. Karena tidak tidak ada keharusan. Kalau ini ada mesti harus ada ini atau mesti tidak ada ini tidak ada keharusan ya. Ini makna secara istilah ya. Jadi definisi yang sulit ini maka akan menjadi mudah dengan contoh ya, akan mudah menjadi akan menjadi mudah dengan dengan contoh. Ya, ini sekali lagi mana syarat secara secara istilah. Mayal min adami adamal hukmi. Apa-apa yang mengharuskan ketidakadaannya, ketidakadaannya itu mengharuskan ketidakadaan yang disyarati. Wala yalzam min wujudihi wujudal hukmi wala adamal Dan tidak mengharuskan kalau ini ada mesti harus ada ini. Ya. Dan tidak pula kalau ini ada berarti ini tidak ada. Tidak juga demikian. Ya. Tidak berkaitan dengan ini. Kalau ini ada, maka tidak ada kaitannya dengan ini. Harus ada atau tidak adanya yang dihukumi, tidak ada kaitannya. Tapi kalau dia tidak ada, harus tidak ada. Tidak mungkin ada sholat kalau tidak toharoh. Nah, ini makna secara istilah. Enam, baik. Dan sebelum kita baca penjelasan beliau, enam masih berkaitan dengan syarat. Ya. Ini ada yang mau menulis? Kalau nggak ditulis di jebret biar anu, kita mau ganti pada pembahasan <coughs> berikutnya masih dalam pembahasan syarat. An-niyatu syardun li sa'iril amal. Nah, an-niyah eh asyartu jamannya adalah asyurut. Dan asyurut ada dua macam. Asyurut, syarat-syarat itu ada dua macam. Itu ada dua macam. Yang pertama adalah syartus sihah syartu sihah. Naam dan yang kedua adalah syartun lil wujub. Syartu sihah itu adalah syarat sahnya. Syarat sahnya. Contohnya seperti tadi, ya. Contohnya adalah at-taharah fi shalah. Ya. Taharah fi Misalnya adalah at-taharah fi Contohnya adalah at-taharah fi shalah. At-taharah ini adalah syarat sihah. Naam, fi shalah. Taharah bersuci adalah syarat sahnya salat. Kalau tidak ada taharah, maka tidak ada salat. Ya. Ini ini namanya syartus salat, syartus sihah. Syarat sahnya. Naam. Nah, di sana ada syartun lil wujub. Ya. Syartun lil wujub. Naam. Contohnya adalah al istita'ah fil haji. al istita'ah fil haji kemampuan di dalam haji ya islam ala khamsin islam dibangun di atas lima perkara yang kelima adalah enam al hajju man istata'a ilaihi sabila. Haji yakni bagi siapa yang mampu. Jadi disyaratkan al istita'ah yakni kemampuan. Siapa yang mampu maka wajib ya, dia menunaikan haji. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Nah, ini namanya syarat lil wujub. Ya, syarat lil wujub. Yakni kapan diwajibkan amalan tersebut? Ketika mampu. Ya, ketika mampu. Akan tetapi tidak berarti kalau orang tidak mampu kemudian menunaikan haji, hajinya tidak sah, tidak. Ya. Ini cuma menunjukkan bahwasanya kewajiban haji adalah bagi orang yang mampu, mampu secara harta, biaya untuk enam perjalanan ke sana, mampu secara kesehatan, enam ini kemampuan. Ya. Kalau seorang nggak punya biaya ya, atau tidak mampu memang sakit nggak mampu berjalan ke sana, maka tidak ada kewajiban ke sana. Ya. Tapi kalau misalnya Allah takdirkan orang yang tidak mampu, ada orang yang membiayai, maka hajinya sah. Ada orang yang tidak mampu melakukan perjalanan sudah saya gendong dari Jakarta sampai ke Mekah, misalnya ada, sah hajinya. Ya. Nah, ini adalah syarat lil wujub. Ya. Syarat lil lil wujub. Nah, nah dan di dalam perkataan ya, mualif rahimahullah taala Wan niyatu syartun lisairil amal. Niat itu adalah syarat untuk seluruh amal. Ini yang dimaksudkan adalah syartus sihah. Nah, ini. Ini yang dimaksudkan oleh mu'alif rahimallahu ta'ala. Di dalam nazam beliau. nam an niyatu wan niyatu syartun lisairil amal. Ya. Niat itu adalah syarat bagi seluruh amal. Yakni syarat sahnya. Ya. Syarat sahnya amalan. Nam, Baik. Kemudian kita baca selanjutnya 6 penjelasan Malik rahimahullah taala. Wa hadhihi al-qa'idatu anfa'ul qawaidi wa Dan kaidah ini merupakan kaidah yang paling bermanfaat dan paling utamanya. Ajalwa yang paling mulianya, paling utama paling bermanfaat lagi paling utama. Wadadkhulu fi jami'i abwabil ilmi dan dia masuk pada seluruh bab-bab ilmu. Ya. Dalam seluruh permasalahan fikih maka niat ini masuk di di dalam pembahasannya, masuk di dalam pembahasannya. Fasolahul a'mali al-badaniyati wal maliyati maka keabsahan amalan-amalan badaniyah dan amalan-amalan yang berkaitan dengan harta wa amalil qulubi dan amalan-amalan hati wa amalil jawarihi dan amalan-amalan anggota badan innama huwa binniyah ya, sesungguhnya itu tergantung dari niatnya ya tergantung dari niatnya wa fasadu hadhil amali bi fasadin niyati dan rusaknya amalan-amalan ini adalah dengan sebab rusak niatnya Ya, kalau niatnya rusak, maka amalan-amalannya menjadi rusak. Wa idza saluhat an-niyatu saluhatil aqwal wal a'mal. Maka apabila bagus niatnya, apabila baik niatnya, maka bagus pula, baik pula perkataan dan perbuatan-perbuatannya. Wa idza fasadatin niyatu fasadatil aqwal wal a'mal dan apabila rusak niatnya, maka rusaklah perkataan dan perbuatannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda indamal a'malu bin niat Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Wa likul mar'in manawa dan bahwasanya masing-masing orang itu mendapatkan sesuai dengan yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 6 dan oleh Imam Muslim 6 ya, jadi kaidah di sini an-niyatu syartun li sa'iril amal ini dalilnya adalah 6 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ya, dan hadis-hadis yang lain serta ayat-ayat ya, banyak yang menjadi dasar dari kaidah ini 6 Kemudian qala Allah taala wan niyatu laha martabatani Wan niyatu niat itu memiliki dua martabat. Ini berkaitan dengan jenis niat itu sendiri dengan nafsul amal, dengan amalan, ya. Niat itu ada dua martabat. Ya, ada dua keadaan yang berkaitan dengan amalan itu tersendiri, dengan amalan itu sendiri. Nah, ihdahuma yang pertama adalah tamyizul ibadati anil ibadah tamyizul ibad eh tamyizul adati anil ibadah. Yang pertama adalah untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ya. Yang pertama niat itu untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Wadzalika anna shauma matalan dan yang demikian itu adalah bahwasanya puasa misalnya wa huwa tarku ta'ami wasyarabi wa nahwihima yakni meninggalkan makan dan minum dan yang serupa dengannya. Walakin taratan yatrukul insanu adatan min ghairi niyati taqarrubi ila Allah fi hadha tark. Akan tetapi, terkadang manusia meninggalkan makan dan minum ini sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Tidak ada kaitannya dengan ibadah, tapi kaitannya dengan mungkin kebutuhan badannya, mungkin mau operasi, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya apalagi berhubungan mau operasi kok hubungan badan berarti masih kuat ini ya. kok mau operasi nah <clears throat> tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meninggalkan makan dan minum ini. Wataratan yakunu ibadatan dan terkadang dia menjadi ibadah, yakni ketika seorang menahan makan dan minum sejak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah puasa. Nah, fala budda minat tamyizi bainahuma. Maka mesti harus ada pembeda antara keduanya. Apa yang bedakan? Niatnya. Ya. Sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, sama-sama tidak hubungan suami istri. Apa yang bedakan? Yang adalah niatnya. Ya, jadi ini ya. an-niyat lah martabatan memiliki dua kedudukan atau dua keadaan. Yang pertama adalah membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Contoh berikutnya mandi. Ya. Ada yang mandi, sama-sama mandi, tapi ada yang mandi karena habis mimpi basah. Eh, yang satu habis tidur kegerahan, dia mandi. Sama-sama tidur, terus mandi. Tapi yang membedakan adalah niatnya. Yang sini, kenapa kau mandi? Tadi saya mimpi enak, tuh, mandi basah. Ya. Kenapa kamu mandi? Ih, paling kepanasan, gerah. Ya. Sama-sama mandi, tetapi yang satu ada mandi ibadah, yang satu ada mandi adah, ya, mandi kebiasaan. Ya. Kebiasaannya, kalau kepanasan dia akan mandi ya, menyegarkan badannya. Nah, ini yang membedakan antara ibadah dengan dengan kebiasaan. Nah, ini yang pertama, niat fungsinya untuk membedakan antara kebiasaan dengan dengan ibadah. Nah, atsani ibadah ibadati ba'dihha min ba'din. Yang kedua adalah membedakan ibadah-ibadah antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya. Fa ba'daha fardhu 'ainin wa ba'daha fardhu kifayatin maka sebagiannya adalah fardu ain dan sebagiannya adalah fardu kifayah. Yang dibedakan juga adalah niatnya. Ya. Orang yang sholat enam, sholat wajib beda niatnya dengan orang yang sholat jenazah. Sholat jenazah fardu fardu kifayah. Adapun sholat lima waktu fardu ain. Enam. Wa duha roti batun awitrun yang sebagiannya adalah sholat rotibah. Apa itu sholat rotibah? Sholat sunnah yang begitu sholat-sholat wajib. Ya witrun, ada witir, salat witir. Nah, salat yang ganjil setelah salat Isya. Ba'daha sunanun mutlaqatun, sebagiannya adalah sunnah yang mutlaqah. Nah, fala budda minat tamyiz, maka mesti harus ada pembedaan, ya. Seorang datang masuk ke dalam masjid kemudian salat dua rakaat. Kamu ada bikin apa ini? Ya. Seorang bisa mengatakan, saya salat subuh, oh, saya salat sunnah wudhu, usah sholat tahiyatul masjid dan lain-lain. Apa yang bedakan? Niatnya. Ya. Amanahnya sama, ya. tetapi apa yang bedakan? Yang bedakan adalah niatnya. Nah, kemudian wamin marati maratibin niati al ikhlas dan diantara martabat niat itu adalah al ikhlas, yakni niat itu berkaitan dengan al ma'mul lahu, yakni untuk siapa amalan itu dilakukan. Kalau tadi niat itu kamu melakukan apa? Ya, maka niat yang membedakan antara amalan yang satu dengan yang lainnya. Ya. Ini amalan wajib atau amalan sunnah? Ini ibadah ataukah bukan ibadah? Ya. Kalau ini niat itu adalah untuk nam membedakan kamu nam melakukan amalan ini untuk siapa? Untuk Allah atau untuk manusia atau untuk sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, untuk para jin, ya, untuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diketahui dari niatnya. Ya. Ada orang yang menyembelih sama-sama, satu menyembelih, satu menyembelih. Yang satu ibadah sebagai wujud dari tauhid, yang satu wujud dari kesyirikan. Kenapa? Karena kita tanya, kenapa kamu menyembelih kambing ini? Saya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang satu loh, kamu menyembelih kenapa? Saya menyembelih adalah untuk kuburan fulan, ya. Yang satu syirik, yang satu tauhid. Sama-sama iba sama-sama menyembelih. Nah, tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niatnya. Nah, ya. Wa min maratibin niyati al-ikhlas dan diantara martabat niat itu adalah al-ikhlas. Naam. Wa huwa qadrun zaidun an mujarradi niyati nafsil amal. Dan dia adalah kadar yang lebih dari sekedar niat untuk melakukan sebuah amalan, ya. Kalau yang tadi kita telah ketahui niat itu untuk membedakan amalan apa yang dilakukan. Setelah jelas amalan apa yang dilakukan, niatmu buat siapa? Ya. Ini sholat, ya ataukah cuma pura-pura sholat? Ini yang pertama tadi niat bedakan amalan dengan niat. Oh saya cuma praktek sholat aja belajar karena saya belum tahu. Ya. Sama-sama, ya. tapi niatnya yang membedakan. Ya. Terus kemudian sudah jelas, ini dia melakukan sholat benar-benar. Ya. Niatnya memang, memang, memang pengen sholat. Kemudian ditanya, buat siapa sholatnya? Nah, ini juga niat lagi. Ya. Lebih tinggi lagi. Setelah mengetahui untuk apa dia melakukan perbuatan itu, kemudian kadar yang lebih ditanyakan untuk siapa dia melakukan sholat tersebut. Kalau dia melakukannya karena Allah, maka berarti dia ikhlas. Tapi kalau dia melakukan untuk selain Allah, berarti dia tidak tidak ikhlas. Nah, <clears throat> sehingga beliau mengatakan, "Fala min niyatin nafsil amali wal ma'mulillahu." Maka mesti meniatkan tentang dengan ya, meniatkan amalan apa yang dilakukan dan meniatkan untuk siapa amalan itu dilakukan. Ya, jadi mesti harus ada seorang melakukan sebuah perbuatan Nah, niatnya melakukan apa dan untuk siapa? Nah, wa hadza al-ikhlas wa huwa an yaqsida al-'abdu bi'amalihi wajha la yuridu ghairah ya. Ini adalah yang namanya ikhlas dan dia adalah dengan seorang melakukan amalannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan selainnya. Nah, Baik, Allah taala alam sebab kita akan lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan yang